Oh, hidup seperti film Tapi tak bisa diriwain Putus asa dan jatuh itu pilihan Tak tapi ku abaikan Karena yang ku tatap kesuksesan instan Itu yang kau bilang Ku masih tulis lirik saat semua mata Sudah terpejam seperti tentara yang akan kalah di medan perang Mereka bilang ku tak punya peluang Maka ku buat kesempatan Kritik itu pahit tapi tetap ku telan Ku tahan rasa sakit dan tetap berjalan Dan dan ku tatap ke depan kaca Ada sesosok orang yang beriku dukungan Oh, waktu berputar tak pernah berhenti Semangat merah tak luntur bagai nyala api Garis finish masih jauh di depan menanti Ku jatuh, tapi ku bangkit lagi Badai yang besar, menakutkan Aku ulang buatku terbang tinggi di awan Mereka bilang tak mungkin untuk gapai impian Mereka yang lemah, cari alasan They know my name Ah, uh, Ku awali manggung penonton kosong Sekarang penuh usaha keras tak pernah bohong Video klip ku buat sendiri Space komputer tak mampu bekerja Ku pinjam komputer gereja Dulu, sekarang, dan nanti Ku takkan berubah terkenal kaya akan harta Tak buat ku angku Ku tetap sama Tetap yang dulu Ingat semua orang yang beriku dukungan dulu dulu diremehkan Sekarang diidolakan Bagiku mereka itu tenaga tambahan Anak kecil, remaja, orang tua Semuanya tetap ada buatku jadi yang pertama oh, Saat ku lelah mereka ada Saat ku lemah mereka ada Lex Sugar jadi penyemangatku bekerja Karena mereka aku terus berkarya buat diriku Terus ada haters bilang ku tak bisa usah Ku sia-sia ku buktikan mereka saran Ku tatap ke depan kaca ada seorang yang berkata They know my name, not my story Tak peduli dengan yang iri They know my name, not my story Ku tetap kaca menyemangati They know my name, not my story Tak peduli dengan yang iri They know my name, not my story Ku tetap kaca menyemangati